Makanya biar syariat itu ya tetap begini ini sudah. Ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang kurangi, ojo dirubah rubah. Begitu. Lah bagaimana dengan tahlil dan seterusnya itu? Tahlil dan seterusnya itu tidak membuat syariat baru. Al-Quran kanjeng Nabi merintah dikira yang banyak. Bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah istighfar, bacalah salawat, bacalah la ilaha illallah. Sendiri juga boleh, membuat majelis juga boleh. Majelis zikir itu hadisnya Bukhari. Amal seperti itu untuk sendirinya juga boleh. Diniatkan untuk orang yang mati, ini sodakoh. Pahala diniatkan untuk orang yang mati juga boleh. Hadisnya juga Bukhari Muslim itu melaksanakan dalil tidak membuat syariat sen sendiri. Ngerti? Justru ketika Nabi zikir oh, saya ngakeh, sampean nggak zikir, itu namanya tidak mengikuti sun sunnah. Tasbih oh, saya tunggak nih bapakmu, nih wong tuamu, sodako, gandarane no wong tuamu, sampean malah nggak gelem. Itu bukan anti bid'ah, itu justru nyunati sunnah. Lawang sunnah kok diingkari berarti disunati dah. Jadi yang patut diwaspadai, yang suka nambah-nambah ibadah baru yang sama sekali nggak ada dalilnya, itu patut diwaspadai ahli bid'ah. Yang suka mengingkari sunnah, wong ada dalilnya kok dibilang tidak, tidak ada itu juga patut diwaspadai karena terjebak pada ingkar sun sunnah. Upayakan sekuat tenaga beragama itu sak pase. Nambah yo enggak, ngurangi yo enggak, merubah-rubah ya ya enggak. Ta'uni matarok tukum. Itu pesan Nabi. Apapun yang kutinggalkan untuk kamu semua, jarnoai apa Jarno? Biarkan saja ojo diutik, ojo diutik, utek, ojo diwawai. Nabi berdoa ngangkat tangan, ya ngangkat tangan ya udah. Enggak usah kakean pola. Enggak usah men ngene. Nyapong <laughs> ngene. Ikut diajakan. Kanjeng Nabi kalau tahiyat ashadu alla ilaha illallah Udah begini udah. Aduh gawe cara dhewe. Ikuti aja sana. Menurut hadis Bukhari Muslim kalau kunut subuh, kalau subuh kunut. Iya, kunut aja sudah. Enggak apal ya serah, ora mocong pancen rapal. Tapi ojo ing ojo ingkar. Nah, gitu. Beragama sak pase, nambah yo ya enggak, nyunati yo ya Enggak. Lah iki padha dene kadang, padha dene padha eleke. Ngilok-ngilokne kono tukang gawe bid'ah. Sing kene enggak gawe bid'ah tapi ngurangi sunnah. Padha ae. Asline paket sunnah iku 100, sing kono malih dadi 150, sing kene garis podona kali, podona kan podona kali ilo-iloan kak mari-mari. Nggih ta? Nah, makane sing tepak iki ngeten iki pun ngaji dalil sumerep dalil oh iya kuat dilakoni ra kuat njaluk ngapura. Sami'na wa ata'na ka rabbana wa ilaikal masir. Nggih Gusti kula nderek, nggih Gusti kula ngalampahi. Lah kok gak iso? Ngapunten Gusti, repot ngono ae. Lah sahabat itu begitu. Itu kan ayat Quran menceritakan sahabat kan? Sahabat itu setiap diperintah, nggak pernah banggel. Mesti sami'na wa atokna. Janji, nge, nge. Lah kok nggak ngelakoni? Ngapunten Gusti. cokendaan, gendaan, nggih. Jo pacaran, Lah kok konangan? Ngapunten Gusti. Gofra rabbana wa ilaikal masir. Ojo kok wis salah gak ngaku salah. Salah pindu ngono lho. Salah ya salah, enggak ngakoni salah ya salah. Ini orang umatnya Nabi dipersilahkan minum telaga kausar, cuma ternyata orang yang suka melakukan bid'ah dihalang, dihalang-halangi. Jadi hati-hati. Kadang-kadang ada ajakan melakukan sunnah-sunnah, ternyata bid'ah. Ada <clears throat> ritual tertentu, wiritane kudu ngadep ngidul, terus silon yang jeruk kali. Hmm. Kayak lapo ngono-ngono barang. Hmm. Ya, nggak usah. Onok mana? wiritan ngadep ngalor, mau cowok ngono pitu, ngadep ngitan maca ngono ping 7 adep rene adep rene nggih ta terus apa perlune endi perintahe endi dali dalile ngoten nggih nyun sewu NU nggih ngeten iki NU karepe kenceng lek iya ya ya lek ora ya ora enggak gelem nambah-nambahi wong wis kenceng ini sik dituduh bin A bin A apa mana nambah-nambah ya tambah bid'ah tenan. Jadi kepingin sak pase, lek iyo yo ya yo, iya. lek ora yo ya ora, nambah-nambah yo ya moh, ngurang-ngurangi yo moh. Pun. Terus ada isyarat, ada isyarat dari surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku memberimu Al-Kautsar. Insya Allah kita juga dapat. Tapi ono syarate fasalli li rabbika wanhar. Sergepo salat, sergepo sedekah, serge berkorban. Salato dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Terus ojo ilo-iloan. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, orang yang suka ngolok-ngolok kamu itu, putung deh. Putung, prodol-prodol Artinya kualat sendiri. Ayat itu, surat itu mengisyaratkan, kepingin kausar, sergap salat. Kepingin kausar, sergap bantu. Kenapa? Korban, sotako. Kepingin kausar, jogo niki, jogo niki. Ojo iri, ojo dengki, ojo macam-macam Niki juga dijogo. Apa? Bet, eh, eh. Sesat. Sesat lala apa ngono-ngono kok kaya dadi pangeran ae ya justru sing ngilok-ngilok niku sing elek makane napa niku iri lan meri sukiye mula atine batang lah, ngira Ora oleh. Atine bersih, niki ini dijoko enggak ngelok konco, kanca, salate sip, sregep sedekah, salat hablum minallah. Napa? Sedekah hablum minan nas, niki joko, niki joko berakat akhlaknya api, akhlaknya sip, tang pangeran sip, tang menungso sip kau wis. Inna a'tainakal kautsar.